واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخواني في الدين kaum muslimin ahla sunnah wal jamaah rahimakumullah dalam pertemuan yang mulia ini sebagaimana telah disampaikan bahwasanya kita akan membahas satu kitab yang ringkas yang mengandung pembahasan tentang aturan-aturan dalam satu rumah tangga berdasarkan syariat Islam. yaitu kitab Nizamul Usrah fil Islam aturan atau manajemen rumah tangga di dalam al-Islam karya dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah taala Syekh Muhammad Aman bin Ali Al-Jami rahimahullah taala adalah salah satu dari ulama sunnah di zaman kita ini yang beliau hidup pada lahir pada tahun 1349 Hijriah dan wafat pada 1416 Hijriah yaitu sekitar 21 tahun yang lalu tahun 90 Naam 90-an dalam hitungan Masehinya. Beliau berasal dari Ethiopia. Kemudian beliau dari Ethiopia berpindah ke negeri Somal atau Somalia. Lalu pergi ke negeri Yaman. Dan dari Yaman beliau menetap di kota Mekah. Dan beliau terkenal dengan keilmuan walaupun beliau berasal dari Afrika namun dengan ilmu yang dia pelajari tentang bahasa Arab ketika di Ethiopia beliau mudah menyerap ilmu-ilmu syar'i dan menjadi salah satu ulama yang ihtimam dalam permasalahan al-jarwah dan ta'lil dan memiliki akidah yang sahihah akidah al-sunnah wal jamaah dan manhaj salafi dan beliau meninggal di kota Madinah Al-Madinah An-Nabawiyah sebagaimana kita sebutkan pada tahun 1416 Hijriah yaitu pada bulan Sya'ban. Dan di antara murid-murid beliau yang sudah sangat kita kenal yaitu seperti Asyikh Rabi' bin Hadi Al-Madqali dan Syekh Zaid bin Hadi Hafizahullah dan Syekh Rabi' Hafizahullah Syekh Ali Faqihi Hafizahullah dan ada yang lain seperti Salih Sahimi dan yang lainnya dari para ulama Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali yang mereka mengambil ilmu dari Syekh Muhammad Aman Ali Al-Jami rahimahullah sehingga hal ini penting untuk kita ketahui karena termasuk dari manhaj al-sunnah wal jamaah untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang ma'ruf, orang-orang yang dikenal manhajnya. Nah, mendekat, tidak lujuh. jauh Nah, tidak ada suatu antara kita, mendekat saja, tidak tidak ada jarak yang perlu dijaga. Majelis yang baik, majelis yang rapat, yang berdekatan satu dengan lainnya. Sehingga adalah suatu manhaj yang dimiliki al sunnah wal jamaah mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang ma'ruf yang dikenal manhajnya. Sebagaimana perkataan salafus salih inna hadal ilma dinun fanzur aman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini yaitu ilmu syar'i, ilmu yang kita pelajari itu adalah agama maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian yaitu ilmu kalian diambil dari siapa sehingga dengan apa yang kita sampaikan di awal tadi naam kita mengenal Syekh Muhammad Aman Ali Al-Jami rahimahullah adalah salah satu ulama yang hidup di zaman kita sekarang ini walaupun beliau telah meninggal sekitar 20-an tahun yang lalu namun masih dalam periode uh, eh, muasarah sezaman dengan kita yang dengannya kita akan merasa aman ketika membaca kitab dari karya tulis beliau ini yang ini adalah dari mahadarah yang beliau sampaikan di negeri Kenya yaitu di kota Nairobi ibu kota Kenya di Afrika yang letaknya lebih di, di selatan dari Somal Ethiopia di atas atau Djibouti kemudian Somal bawahnya lagi Kenya Nah, berdekatan dengan negeri asal dari Syekh Muhammad Aman Ali Al-Jami rahimahullah taala. Dan beliau terkenal dengan menyebarkan akidah sunnah sehingga dengannya orang-orang yang menyelisihi akidah al-sunnah dan manhaj al-sunnah wal jamaah sangat membenci beliau sampai mereka memunculkan satu istilah baru Selain sebelumnya ada Wahabi. Mereka gelari dengan orang-orang yang belajar dari Syekh Muhammad Aman Ali Al-Jami ini dengan Al-Jamiyah. Al-Jamiyah yaitu madhab Al-Jami menurut mereka. Yang ini muncul di akhir-akhir ini sebagaimana mereka juga mengatakan orang-orang yang belajar kepada Syekh Rabi dengan madakhilah ini semua adalah melangkah untuk tanfir, menjauhkan umat dari ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama Islam yang menyebarkan manhaj salafus salih yang membimbing umat untuk menjalankan Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Dan dalam satu kesempatan beliau menyampaikan suatu ta'lim dan ada seorang dari kalangan ahlul bidah dan hisbiyun yang tidak suka dengan beliau dalam keadaan beliau sudah berusia puluhan tahun. Naam. Beliau wafat umurnya 77 tahun. Dan pada saat seusia itu Naam datang seorang yang tidak suka dengan beliau ketika di majelis dan kemudian memukuli beliau sampai akhirnya naam akibat pemukulan itu memberikan asar yang dikatakan sebagian menjadi sebab naam wafatnya beliau rahimahullah taala. Demikianlah ulama ulama sunnah mendapatkan gangguan tidak hanya berupa ucapan celaan namun juga secara fisik mendapatkan ujian yang dengannya menjadi naam tasliyah bagi kita dalam satu sisi yaitu penghibur bagi kita bahwasanya naam apa yang kita hadapi dari naam bentuk cercaan, celaan dan menyempitkan kita dalam uh, kehidupan keseharian ini adalah juga yang dialami oleh para ulama ini juga dialami oleh para ulama sebagaimana sebelumnya juga orang-orang yang lebih mulia dari mereka yaitu para nabi dan para rasul telah menghadapi ujian dan cobaan sehingga naam kita tidak bersedih hati dan tidak merasa sempit dengan berbagai cobaan yang datang kepada kita dan berusaha untuk menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Kita lihat bagaimana beliau dalam usia demikian, puluhan tahun, sudah tujuh puluhan tahun, masih harus menerima pukulan-pukulan yang keras dari orang-orang yang membenci dakwah ini. Bersama dengan apa yang beliau dakwahkan tersebut adalah al-haq. Sehingga tidak serta-merta seorang yang di atas al-haq, dia akan merasakan kemudahan. Bahkan orang-orang di atas al-haq itu pasti akan selalu menerima ujian yang itu adalah sebagai ujian dan pembuktian tentang keimanannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ini dan kita sudah sering mendengar ayat ini. Alif lam mim ahsiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim apakah manusia itu mengira bahwasanya dia akan dibiarkan begitu saja ketika dia mengatakan kami telah beriman. Apakah dia mengira ketika dia telah mengaku beriman sudah aman, tidak akan ada gangguan, tidak akan ada cobaan. Allah lanjutkan walaqad fatanna alladziina min qablihim dan sungguh benar-benar kami telah menguji orang-orang sebelum mereka yang mengaku beriman, mengaku dan mengucapkan kami telah beriman Allah telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu, maka Allah sungguh benar-benar akan mengetahui orang-orang yang jujur dalam pengakuan keimanannya. Dan Allah telah mengetahui sebelumnya tentang kejujuran dari pernyataan keimanan seseorang. Bersama dengan itu Allah berikan ujian agar terbuka bagi orang-orang yang mengaku beriman itu benarkah dia jujur dalam keimanannya ataukah tidak. Benarkah dia benar-benar orang yang mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan manhaj dari para nabi dan rasul dan yang terakhir dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka orang-orang yang memang terpilih dan menjadi naam golongan yang selamat dari 73 golongan yang menisbahkan diri kepada umat Rasulullah SAW, alaihi wasallam. Sehingga wala ya'lamanul dan Allah akan mengetahui orang-orang yang berdusta dalam pengakuan keimanannya tadi. Sudah mengaku beriman, saya mukmin. Saya orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya yang beriman kepada Alkitab. Saya beriman kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada Al-Qadar, al Itu semua akan mendapatkan ujian akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita akan datang ujian dan cobaan yang setiap orang akan merasakan dan teruji keimanannya dengan berbagai permasalahan. Sehingga demikianlah keadaan seorang mukmin akan selalu menghadapi cobaan dan ujian sehingga tidak kita merasa aman dan nyaman naam selama di dunia pasti akan ada cobaan jika kita ingin mencari memetik hasil dan mengambil buah dari keimanan naam di dunia bisa kita ambil dengan kesabaran dengan rasa syukur, dengan taubat, dengan tawakal, rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, pengharapan kepada Allah dan berbagai ibadah yang lainnya, salat, zakat. Dengan melakukan ini akan kita merasakan ketenangan dan keamanan. Seorang yang jauh dari ketaatan akan merasakan ketakutan. Walaupun di dunia dia melakukan banyak hal yang menyenangkan jiwa, menyenangkan jasadnya bukan jiwa, menyenangkan jasadnya, namun jiwa dan hatinya tidaklah Tenang. Orang yang beriman, walaupun ujian banyak yang dia hadapi di dunia secara fisik, namun jika dia mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amalan-amalan baik amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan dengan amalan-amalan salih maka dia akan merasakan ketenangan. Walaupun ujian banyak secara fisik, namun batinnya tenang. Adapun orang-orang yang lemah keimanannya ataupun orang yang tidak beriman, maka seberapa banyak pun dia merasakan kelezatan secara jasad, namun batinnya adalah batin yang resah dan gelisah dan kering yang tidak pernah puas dengan suatu kenikmatan. Adapun muslim, mukmin akan merasakan ketenangan dengan qanaah, rasa cukup, sabar, rasa syukur, mereka-mereka inilah yang bisa melaksanakan syariat Allah. Yang ketika mereka melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasakan ketenangan. Ini kita tadi beranjak dari biografi terjemah dari Syekh Muhammad Aman Ali Al-Jami yang terkenal Naam dengan dakwahnya bersama beliau bukan orang Arab namun beliau Naam menetap di Mekah dan e, Naam di Arab Saudi dan menjadi ulama yang orang-orang mengambil ilmu darinya sehingga kita orang-orang ajam, orang-orang yang tidak terlahir sebagai dari bangsa Arab yang tidak berbahasa dengan bahasa Arab jangan merasa rendah diri untuk bersemangat dalam menuntut ilmu semoga Allah bukakan pintu-pintu ilmu dan menjadi ada di negeri kita ini orang-orang yang mencapai derajat ulama dan betapa butuh negeri kita kepada ulama sehingga para penuntut ilmu hendaknya bersemangat dalam menuntut ilmu jika kita lihat dari ulama-ulama besar dari zaman ke zaman dan ter terkait dengan ulama-ulama hadis mereka ini adalah orang-orang yang berasal dari luar Arab Al Imam Bukhari dari negeri di luar Arab, Bukhara. Dari daerah sekarang seperti Uz Uzbekistan, Tajikistan, dari daerah sana. Asia Tengah. Ke Imam Muslim dari Nisabur, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi. Bukan orang-orang Arab asli. Orang-orang luar Arab. Sehingga Ashabu kutubu sittah Naam, ulama-ulama yang menulis kutubu sittah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi dan Ibn Majah bukan dari orang Arab asli. Sehingga bersemangatlah Allah dalam menuntut ilmu. Bukan kita menuntut ilmu untuk menjadi ulama, namun artinya jangan kita membatasi diri seakan-akan kita tidak bisa mencapai derajat ilmu yang tinggi setiap orang berusaha untuk mencari ilmu dan hasil ilmu yang didapatkan sesuai dengan kesungguhan dia dalam menuntut ilmu yang dilandasi dengan ikhlas, takwa, insya Allah Allah akan membukakan pintu-pintu ilmu kepadanya. Sehingga inilah uh, eh, mukadimah dari pembahasan kitab ini Nudumul Iswah Islam yaitu aturan manajemen rumah tangga dalam Islam karya Syekh Muhammad Aman Ali Al-Jami rahimahullahu taala. Dan sebelum masuk dalam pembahasan kitab sudah ada kitabnya? Hah? Belum ada. Naam. Kita masuk dalam beberapa permasalahan terkait dengan tata aturan rumah tangga dalam Islam. Enam Hendaknya panitia bersemangat dalam menyediakan kitab. Jika tidak meminjam dari kita, akan kita pinjamkan. Jangan menunggu, nunggu datang ustadznya nanti ustadznya datang sini baru pinjam. Nah, langkah untuk mencari ilmu, fotokopi kitab, ini ada ajarnya. Namun orang terkadang kurang semangat atau karena tidak paham, ini ada nilai pahalanya, sehingga apa? Tidak melihat ini perlu dilakukan. Nah, kita jika dahulu belajar di Yaman, jika ada suatu pengumuman pelajaran, kita bersaudara, kita yang mencari. Kita yang mencari. Ketika hadir majelis pertama, walaupun terkadang naam pengajar hanya menyampaikan mukaddimah tentang terkait dengan kitab, isi kitab secara umum, namun naam semua sudah memegang kitab secara umum. Naam. Dan itu adab dalam menuntut ilmu. Sehingga demikian ini terkait dengan al-usrah tata aturan atau manajemen dalam Islam terkait rumah tangga ada beberapa pembahasan inti yang akan kita sebutkan dalam pertemuan pertama ini. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang apa itu usrah atau rumah tangga. Al-usrah atau keluarga atau rumah tangga itu secara bahasa dikatakan yaitu asyiratul rajul wa ahla baiti atau wa ahli baiti yaitu pergaulan antara seorang laki-laki dengan uh, keluarganya. Inilah yang namanya rumah tangga. Dan secara istilah sebagian mengatakan secara istilah bahwasanya usrah ini rumah tangga yaitu istima'un da'imun wa mustamirrun bainar rajuli wal mar'ati yaitu berkumpul berkumpulnya secara terus-menerus daim wa mustamir semakna terus menerus dan konsisten antara seorang laki-laki dan seorang wanita وسكن أعل منهما إلى الآخر على صورة نظمها الشارع الحكيم dan menetapnya keluarga dari keduanya, yaitu anak keturunan dari keduanya, dalam bentuk yang diatur oleh syariat yang bijaksana. Sehingga rumah tangga itu adalah berkumpulnya seorang laki-laki dan seorang wanita secara terus-menerus. Langgeng Langgeng dan terus menerus. Dan menetapnya anak keturunan dari keduanya bersama keduanya dalam bentuk yang diatur oleh syariat yang bijaksana. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan sakan di sini bisa uh, dalam takrif tadi bisa tenangnya, tenangnya anggota keluarga dari keduanya dalam bergaul dengan yang lainnya dalam bentuk yang disyariatkan oleh syariat yang bijaksana. Allah Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda yaitu ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan dia menciptakan bagi kalian dari jiwa kalian istri-istri, pasangan. Ditaskunu <clears throat> ilaiha agar kalian merasa tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan dia jadikan di antara kalian itu rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi zalika la ayat li kaumin yatafakkarun. sungguhnya dalam hal yang demikian itu ada tanda-tanda dari kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan, yang merenunginya. Bagaimana dua makhluk yang mungkin sebelumnya tidak mengenal sama sekali, namun akhirnya bisa bersatu, berkumpul di satu tempat, tercipta satu rasa kasih sayang, saling melindungi, saling melengkapi, saling Naam membutuhkan satu dengan yang lainnya, saling mengasihi. Ini tentu ada yang naam mengaturnya. Ada yang menguasakan rasa cinta itu antara satu dengan yang lainnya, ada yang mengandugerahkan, Sehingga dikatakan di sini apa? Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya dalam hal yang demikian itu yaitu naam bersatunya dua jenis manusia yang sebelumnya tidak saling mengenal dan akhirnya tumbuh di antara mereka rasa cinta dan kasih sayang ini adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala namun bagi siapa kaum yatafakkarun bagi orang-orang yang bisa memikirkan artinya pernikahan dan orang yang bisa merasakan nikmat dari suatu pernikahan adalah orang-orang yang bisa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam pernikahan tersebut. Dan yang tidak, ini yang sering apa terjadi akhirnya pernikahan itu tercerai berai. Terjadinya perpisahan, terputus kelanggengan dari naam hubungan yang terjadi dalam pernikahan tersebut. Namun jika seorang bisa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahannya, maka dia akan bisa menjaga dan bisa saling menjaga antara kedua makhluk ini, yang laki-laki dan wanita, untuk menjaga keutuhan dari rumah tangganya. Nah, sehingga dalam Penjelasan singkat tadi telah kita ketahui tentang makna al-usrah rumah tangga. Yang dengannya kita ketahui bahwasanya rumah tangga itu berkumpulnya laki-laki wanita secara terus-menerus dan langgang dan rasa tenang dari anggota keluarga satu dengan yang lainnya yang itu di bawah aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan berkumpulnya ini artinya bukan senantiasa selalu berkumpul. Kadang seorang safar berpergian, ya bukan artinya jika demikian terputus pernikahan dan rumah tangga. Namun surah bentuk gambaran umum dari suatu pernikahan adalah berkumpul. Gak mungkin dikatakan si fulan berumah tangga dengan si fulana. Namun yang satu tinggalnya di kota A, satu di kota B, anaknya di kota C, ini bukan bentuk rumah tangga yang umum. Mungkin terjadi namun ini bukan naam suatu yang e, sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh syariat. Gak mungkin ini. Bagaimana mungkin rumah tangga demikian? Ya, namanya rumah tangga itu berkumpul antara orang tua, ayah, ibu, suami, istri, ayah, ibu, anak. Ini yang namanya rumah tangga. Surahnya demikian bentuk gambaran dari rumah tangga jika kita berbicara demikian ini yang terbetik dalam benak kita sehingga suatu keanehan jika dikatakan berumah tangga namun tercerai satu dengan yang lainnya tidak mungkin sehingga itulah al usrah kemudian apa yang dimaksud dengan nizamul usrah tata aturan atau manajemen dalam rumah tangga dikatakan bahwasanya nizamul usrah adalah al ahkamus syar'iyyatul lati ja'at min indillah hukum-hukum syar'i yang datang dari sisi Allah ditunazzimal kata bainar rajul wal mar'ati wa ma yansha'u anhuma hukum-hukum syariat atau hukum-hukum syar'i yang datang dari sisi Allah untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita dan yang muncul tumbuh dari keduanya yaitu anak-anaknya ataupun cucunya nantinya. Nah, ataupun kekerabatan. Ya, dengan kerabatnya, dengan saudaranya. Ada aturan-aturan syariat yang mengatur mana yang mahram, mana yang bukan, mana yang eh, naam yang boleh berkholat dengannya, mana yang tidak. Ada aturan-aturan syari syariat sehingga ini adalah nizamul usrah itu apa? Hukum-hukum syar'i yang datang dari sisi Allah dalam rangka apa? Untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita dan apa-apa yang muncul dari hubungan keduanya. Ini pembahasan kedua terkait dengan pembahasan nizamul usrah dalam Islam ini. Pembahasan yang ketiga terkait eh, dalam hal ini yaitu kedudukan al-usrah, kedudukan rumah tangga di dalam mustama al-islami, dalam masyarakat Islam. Apa kedudukan dan posisi rumah tangga dalam membentuk masyarakat Islam? Yang pertama, posisi dan kedudukan dari rumah tangga yaitu apa? dia adalah bangunan utama yang pertama untuk tersusunnya masyarakat. Bangunan utama untuk tersusunnya masyarakat. Artinya, masyarakat yang baik terbangun dari rumah tangga yang baik. Rumah tangga-rumah tangga yang baik dalam satu masyarakat akan menghasilkan masyarakat yang baik. Ingin memperbaiki satu masyarakat, perbaiki rumah tangga dan keluarga. Sehingga dalam Islam unsur terkecil dalam naam kenegaraan yaitu apa? Rumah tangga, bukan individu. Yaitu apa? Rumah tangga. Berbeda dengan negeri-negeri kufar yang menjadikan unsur terkecil mereka adalah apa? Individu. Sehingga dengan ini muncul aturan-aturan tidak boleh orang tua mengatur anaknya jika anaknya usia sekian ya sudah sering mendengar insya Allah usia batasan sekian nggak boleh nggak ada urusan orang tua lagi ini sementara dalam Islam tidak unsur terkecil dalam masyarakat Islam adalah rumah tangga yang dalamnya ada hak dan kewajiban yang diatur antara orang tua dengan anak anak dengan orang tua suami dengan istri, istri dengan suami. Pernah mendengar naam terjadi misalkan KD, ini dulu dari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, namun pemerkosaan dalam rumah tangga. Ya. Yaitu ketika seorang istri menolak untuk diajak berhubungan oleh suami dan suami memaksa ini bagi mereka adalah apa? Karena ini terkait hak individu bagi mereka. Dilanggar hak individu dari istri. Muncul istilah apa? Pemerkosaan. Ya, istrinya bagaimana mungkin diperkosa? Istilah yang tidak mungkin apa? Masuk dalam istilah hubungan pernikahan. Nah, sehingga ini adalah apa? Ketika mereka mengambil unsur terkecil adalah individu, yang dilindungi adalah hak-hak individu. Dan ini adalah yang dipegang oleh orang-orang pegiat aktivis HAM. Aktivis HAM. Apa HAM itu? Hah, santri? HAM. Apa? Makanan? Ah, fadal. Yang belakang, yang komat kamit. Belakang uh, Afan lupa namanya. Belakang antum, ha. eh antum, yang belakang kanan. Hak asasi manusia. Ya, sampai harus mengetahui istilah-istilah ini. Karena dari sinilah masuknya apa? Syubhat-syubhat dan tasykik, pembuatan menjadikan orang ragu terhadap syariat Islam. Naam. Dalam Islam hak yang tertinggi hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi wanita untuk melayani istri, eh, melayani suami, istri melayani suami dia suka ataupun tidak suka. Karena ada syariatnya. Hak yang dilaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan bagi wanita untuk melayani suaminya. Namun bagi mereka apa? Hak individu. Ya. Dan itu masuk dalam pembahasan HAM bagi mereka. Sehingga ini adalah apa? Racun yang dimasukkan ke dalam akal pikiran kaum muslimin. Nah. Sehingga ibadah Allah bangunan Islam yang pertama atau bangunan masyarakat Islami, masyarakat Islam yaitu apa? Rumah tangga. Rumah tangga adalah bangunan dari masyarakat Islam. Yang kedua, Tadi yang pertama unsur pembangun dari masyarakat Islam adalah keluarga. Yang kedua, salahul usrati wa quwwatuha yuaddi ila salahil mujtama'i wa quwwatihi. Wal aqs sahih. Baiknya keluarga, ini kedudukan keluarga dalam mujtama, baiknya keluarga dan kuatnya suatu keluarga akan mengantarkan kepada kebaikan dari suatu masyarakat dan kekuatannya. Sehingga baik keluarga baik masyarakat. kuat kuat keluarga kuat masyarakat. Kuat di sini dalam arti bukan secara fisik. Ya. Kuat secara maknawi. Kuat dalam menegakkan kebenaran dan menegakkan amalan salih. Kuat dalam mengingkari kebatilan. Ada masyarakat yang karena keluarga yang terbangun di masyarakat itu tidak baik, akhirnya apa? Masyarakatnya juga tidak baik. Terjadi pencurian satu dengan yang lain, perkelahian satu dengan yang lain, perselisihan. Ini akibat apa? Keluarga-keluarga, individu-individu yang ada dalam keluarga itu tidak terbangun di atas asalahiyah kebaikan, kesalihan. Sehingga akhirnya apa? Lemah masyarakat tersebut. Masyarakat yang seperti ini tercerai berai, nggak kuat. Jika ada satu permasalahan nggak nggak akan kompak. Ya. Ini suatu yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Ada masyarakat yang kompak, yang bisa naam membangun eh, kebaikan di masyarakat. Namun ada juga yang kompak di atas kebatilan. Ya. Kompak di atas kebatilan. Namun di tengah kekompakan itu sendiri mereka sendiri saling ber, selisih dan saling siap makan satu dengan yang lain, siap menerkam antara satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan masyarakat yang dibangun di atas akhlak yang islami, akidah yang islami. Ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga juga diminta kepada kita untuk memilih masyarakat tinggal di satu masyarakat yang kita bisa nyaman untuk beribadah kepada Allah dan menghindari tempat-tempat yang di sana banyak kemaksiatan, kebid'ahan, bahkan mungkin kesyirikan waliyadzubillah. Karena menjalas janas siapa yang duduk dengan seseorang akan menjadi semisalnya. Ya, menjalas janas. Jika kita duduk dengan seorang yang jelek, kita bisa menjadi orang yang jelek. Jika kita duduk dengan orang yang salih, insya Allah akan terpengaruh menjadi orang yang salih pula. Manjalas janas. Sehingga apa? Pilihlah teman yang baik dan masyarakat yang baik untuk kita tinggal. Dan jangan kita merasa kuat dengan keilmuan, keimanan yang kita rasakan kita sudah miliki, berani masuk ke satu masyarakat yang dalamnya masyarakat yang jelek, Mungkin dia katakan ya emas kalau di dalam lumpur tetap emas. Iya kalau tetap menjadi emas. Ya. Ini masalahnya hati. Hati kita bukan terbuat dari emas. Rasulullah berdoa dalam sujudnya banyak berdoa dalam sujudnya ya muqallibal qulub Tabit qalbi ala dini. Wahai yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Artinya hati itu suatu yang lemah, berbalik balik Yang Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati seseorang sesuai dengan kehendaknya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan kekokohan hati. Sehingga apa? Tidak sederhana untuk milih tempat tinggal. Karena disitulah kita akan bangun keluarga kita, akan membina keluarga kita. Siapa teman kita, masyarakat sekitar, siapa teman istri kita, siapa teman anak kita. Ya. Tidak sederhana. Sehingga seseorang berusaha untuk menetap dan tinggal di suatu masyarakat yang dia yakin dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan naam anak dan istrinya jika seorang laki-laki naam berada dalam dia yakin bisa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pergaulan lingkungan yang baik. Ini sehingga kebaikan suatu rumah tangga itu akan memperkuat dan memperbaiki suatu masyarakat. Dan kebalikannya demikian pula. Sehingga demikian ini kedudukan rumah tangga dalam masyarakat Islami. Itu adalah unsur yang membangun masyarakat. Enam unsur utama dan individu-individu yang dalamnya diatur hak dan kewajibannya. Sehingga apa? Ikatan hubungan antara yang individu-individu yang ada dalam keluarga ini ini diatur enam sesuai dengan syariat Islam yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan tadi yang apa? Menjadikan individu adalah unsur yang terkecil dalam masyarakat. Sehingga aturan itu sesuai dengan hak dari individu yang terkecil ini menurut mereka. Hak anak apa? Hak istri apa? Yang mereka atur sesuai dengan HAM dan itu akal. Nah, adapun syariat Allah adalah aturan yang dibuat dari yang menciptakan manusia ya yang tahu ini harusnya apa ini harusnya bagaimana nah sehingga hak yang tertinggi dalam Islam adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak untuk ubudiyah. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW menanyakan kepada Ma'ad ya Ma'ad atadima haqqullah ala ibad wa ma libat ibad ala Allah. Wahai Mu'ad apakah engkau tahu apa enam hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Nah, Rasulullah menanyakan pertama hak yang paling tinggi yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjelaskan hak Allah yaitu apa? ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a untuk mereka beribadah kepadanya ta'abbud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala nah ini hak yang tertinggi segala hak yang dikatakan itu hak manusia dan itu bertentangan dengan hak Allah yaitu untuk Allah di taati, diikuti diibadahi nam diibadahi ditaati jika bertentangan antara hak yang dikatakan hak makhluk maka yang didahulukan adalah al hak dari al khaliq hak Allah Subhanahu wa taala jika ada yang buat aturan-aturan ini adalah hak dari makhluk hak individu maka ketika itu bertentangan dengan syariat Allah yang wajib bagi setiap muslim setiap mukmin laksanakannya maka hak dari individu itu gugur karena ada hak Allah yang harus dikedepankan nah sehingga ini ibadah Allah satu yang harus kita pahami tentang kedudukan keluarga dalam masyarakat Islam. Yang keempat pembahasan tentang tentang usrah yaitu apa yang menegakkan rumah tangga atau usrah tersebut. Apa saja unsur-unsur yang menjadikan tegaknya usrah atau rumah tangga. Yang pertama, yang menjadi pembangun rumah tangga itu azwaj, pernikahan. Dan itu ada syariatnya, ada bimbingannya bagaimana suatu hubungan antara wanita dengan suami eh, laki-laki e, dengan wanita bisa dikatakan menjadi rumah tangga dengan melakukan akad nikah dengan keridoan dari keduanya adanya naam saksi, adanya wali. Ya. Sehingga tidak semua pernikahan adalah pernikahan. Ada pernikahan yang haram. Nikah mut'ah misalkan yang dilakukan Syiah. Nikah tapi niatnya apa? Terbatas waktunya. Tadi kan sudah kita katakan usrah itu apa? Berkumpulnya laki-laki dan istri dalam waktu yang langgeng terus menerus. Bukan niatnya apa? Saya nikah dengan kamu, tapi sebulan lagi kita bisa, Ya, atau sehari lagi, satu jam lagi bisa. Ini bukan zawaj, ini bukan pernikahan. Sehingga pernikahan dalam Islam yaitu terbentuknya satu hubungan antara laki-laki dengan istri, eh, eh, laki-laki dengan wanita, yang itu keinginannya adalah apa? Langgeng dan terus menerus. Kalau oh, dalam perjalanan pernikahan akhirnya ada perceraian dan seterusnya, itu suatu yang belakangan, ya. Namun niat awalnya nikah itu ya untuk selamanya, tidak terbatas dengan dalam waktu tertentu. Yang berikutnya Eh, dan, tentang pernikahan banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW mengatakan ya maksud sabab manis kumul ba'ah falatazawwaj. Dan Rasulullah mengatakan rogiwa an sunnati falaysa minni. Hadis pertama wahai para pemuda dan juga pemudi siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan dalam dua sisinya secara fisik dan secara maknawi secara nafkah dan yang lainnya artinya bisa menafkahi sudah bisa bekerja bukan artinya artinya harus sudah bekerja dengan tetap ya namun sudah bisa menafkahi sudah bisa bekerja sudah bisa memenuhi kebutuhan secara fisik biologis dan maknawi dan yang lain-lainnya ini kemampuan falsafah tazawwad maka hendaknya dia menikah dalam hadis yang lain ketika para ada sahabat yang mengatakan tidak mau menikah, hanya ingin beribadah, Rasulullah mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci dengan sunnahku yaitu menikah, maka bukan na'am termasuk dari golonganku, maka ia bukan termasuk golongan golonganku. Sehingga apa? Zawaj, pernikahan. Dan seandainya ini diterapkan oleh masyarakat kita sekarang menyegerakan pernikahan ketika anak-anak sudah mampu untuk melakukan pernikahan dengan arti kemampuan yang telah kita sebutkan secara umum tadi akan terhindar dari penyakit masyarakat yang menyebar sekarang. Pergaulan bebas bukan hanya pergaulan bebas antara laki dan wanita bergaul dengan eh, sesuka hati kemana-mana namun juga sampai perzinahan, perzinahan bebas. Free sex. Kehidupan apa? Naam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bebas. Yang seharusnya dilakukan setelah pernikahan dilakukan di luar pernikahan. Ini penyakit masyarakat. Bahkan terjadi makar-makar berikutnya yaitu dibatasi usia harus sekian tahun baru boleh menikah. Ini ini usia-usia di mana apa? Terbakarnya syahwat. Usia-usia remaja. Hati-hati yang sudah mulai masuk usia remaja. Keberhasilan melewati masa remaja, insya Allah itu akan menjadi keberhasilan di masa berikutnya. Keberhasilan melewati masa pemuda-pemudi akan menjadi keberhasilan di masa berikutnya. Nah, sehingga lihatlah sirah Nabawiyah bagaimana Allah menjadikan perjalanan hidup Rasulullah di atas kemuliaan. Di tengah beliau hidup di zaman jahiliyah yang di sana tidak mengenal naam din yang hak. Mereka beribadah kepada Allah, namun juga mereka melakukan kesirikan-kesirikan dan dalam pergaulan mereka melakukan kebaliman dan antara laki-laki dan wanita terjadi pergaulan yang sangat rusak Allah menjaga, menjaga Rasulullah tumbuh menjadi pemuda yang terjauhkan dari itu semua. Sehingga ini adalah pilihan. Ini adalah menjadi orang pilihan. Dan ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, tidak ada yang mampu mengingkari keutamaan dari Rasulullah SAW dari segi kejujuran, dari segi iffah menjaga kehormatan, dan dari segi-segi yang lain. Sehingga ini diambil ibrah pelajaran oleh para ulama untuk menjadi orang yang berhasil bisa melewati masa-masa yang genting, masa-masa pemuda, masa-masa remaja dengan baik. Dan jika tergelincir, itu biasanya menjadi noda sampai kehidupan yang selanjutnya. Ya, Ada pepatah lupa tapi ya ingat orang Medan biasanya tahu Sumatera. enam Artinya itu, jika ada suatu suatu kesalahan, ya sekali langsung ke ujian. Ya. Siapa yang bisa melanjutkan? Sekali langsung ke ujian seumur hidup lupa kelanjutannya. Artinya di situ ketika seorang tergincir dari satu, satu kejadian, kadang orang menghukumi itu sampai akhir hayatnya. Terjatuh dalam satu kejelekan, satu naam hal yang dianggap rendah di masyarakat, akhirnya itu menjadi stigma noda yang melekat padanya sampai ke kelanjutan dari hidupnya. Naam. Sehingga Naam orang-orang yang demikian ini tetap Allah berikan kemungkinan mendapatkan hidayah jika terjerumus dalam satu ke kesalahan. Namun dia tidak semisal orang yang bisa melewati masa-masa remaja ini dengan masa yang dengan jalan yang baik. Nah, jika pun dia berubah, orang masih ada satu keraguan, benar nggak ini? Benar nggak tobatnya? Sehingga dia perlu usaha yang lebih keras daripada orang-orang yang melewati masa remaja dengan baik yang tidak terjatuh dalam naam ketergelinciran tidak tergelincir dari syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga itu tadi apa pembentuk pertama dari rumah tangga yaitu apa az pernikahan yang berikutnya pembentuk dari rumah tangga itu adalah nafkah nafaqatul usrah memberikan nafkah kepada keluarga akan aman damai jika apa biasanya secara umum jika nafkah itu ada walaupun tidak banyak ya sehingga terkumpulnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan membangun yang namanya rumah tangga tentu dalamnya ada namanya apa nafkah nafkah Gak mungkin, gak dinafkahi. Gak diberikan makan, gak diberikan minum, gak diberikan baju, tempat tinggal. Ya, sandang pangan papannya gak disediakan, gak mungkin. Ini bukan namanya rumah tangga. Ya, rumah tangga itu bukan camping. Ya, tapi suatu yang menetap. Tadi sudah kita sebutkan makna dari apa? Al-usrah. Ya, di dalamnya ada ketenangan, hubungan antara satu dengan yang lain. Gimana mau tenang lapar? Ya kita belum bicara tentang naam banyak sedikitnya rezeki. Namun dalam suatu rumah tangga ada namanya satu yang harus dijalankan itu apa? Nafkah, nafkah. Nafkah baik yang lahiriah ataupun batiniah. Yang lahiriah ataupun batiniah. Yang berikutnya dari hal yang membangun rumah tangga yaitu adanya riasatul usrah, kepemimpinan dalam rumah tangga. Gak mungkin semuanya jadi pemimpin. Anak jadi pemimpin, ibu jadi pemimpin, ayah jadi pemimpin. Siapa yang jadi ikuti? Ya, akhirnya semua jalan sendiri, sendiri. Inilah suatu ciri rumah tangga yang akan tercerai berai dan akan kacau balau ketika semua menjadi apa? Pemimpin. Tidak ada kepemimpinan di dalam rumah tangga tersebut. Anak mengatakan saya lebih berhak untuk menetapkan urusan saya. Istri mengatakan saya lebih tahu urusan saya. Suami mengatakan saya lebih tahu urusan saya. Ya, tidak sesuai dengan kepemimpinan yang diminta dalam Islam. Nah, Katakan dalam Islam kau qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itulah pemimpin ya kawam yang menjadi penegak urusan bagi wanita. Nah, terkadang ada seorang yang memiliki sifat kepemimpinan. Terkadang ada orang yang seorang laki-laki yang tidak memiliki kepemimpinan. Maka wanita, istri wajib membantu agar sang suami bisa menjalankan kepemimpinan yang baik. Bukan kemudian enam istri karena dia bisa lebih dominan, bisa mengatur sesuatu, dia merasa lebih tinggi dari suami. Ini bukan susunan rumah tangga yang diminta oleh syariat Islam. Ya. Sehingga tidak perlu ada apa? Istilah isti. Ya, ikatan suami takut istri. Ya. Artinya apa? Sua, ketika suami kurang dalam kepemimpinan wanita wajib untuk membantu agar suami bisa menegakkan kepemimpinan dalam rumah tangga. Ini ujian dalam rumah tangga. Ada yang suaminya bisa menjadi pemimpin. Ada yang tidak. Nah, ada yang suami yang bisa naam mendominasi artinya bisa mengatur namun ada wanita-wanita yang kadang dominan memiliki sifat dominan dan laki-laki lemah maka wanita yang solihah tidak boleh memanfaatkan ini menjadikan suaminya menjadi apa diatur sesuka hatinya Nah, wanita yang salihah akan membantu suaminya untuk bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam dalam rumah tangga menjadi kuwam, menjadi pemimpinnya, menjadi penegak urusan. Nah, sehingga inilah apa? Unsur ketiga yang membangun rumah tangga ada riasah, pemimpin. Dan itu berada di tangan laki-laki. Berada di tangan laki-laki. Walaupun kadang seorang suami itu tidak mampu memberikan nafkah yang cukup. Kadang istri diberikan kelebihan harta. Baik karena kemampuannya misalkan bisa berdagang atau karena warisan dari orang tuanya tidak boleh bagi istri merendahkan suami dari sisi ini bahkan dia harus dengan niat salihah membantu suaminya dalam apa mencukupi kebutuhan keluarga mendapatkan ajar jangan malah mendapatkan dosa dari harta yang Allah berikan kepadanya kelebihan kepada wanita tersebut. Akhirnya apa? Dia menafkahi keluarganya karena rasa cinta kepada keluarga. Namun disertai dengan rasa sombong, merasa tinggi terhadap suaminya dan merasa memandang remeh dari suaminya. Ini bukan wanita yang salihah. Bukan wanita yang paham syariat Allah Subhanahu wa taala dalam membina rumah tangga yang syar'i. Sehingga ini ibadah Allah berikan kepemimpinan dalam rumah tangga kepada laki-laki. Dan seorang laki-laki yang kurang dalam kepemimpinan harus memperbaiki diri. Harus memperbaiki diri. Naam. Harus memperbaiki diri agar dia bisa menjadi penegak urusan dalam rumah tangganya, baik dalam nafkah, dalam terbiah, dan dalam hal-hal yang lainnya yang terkait dengan urusan dalam rumah tangga. Yang berikutnya unsur yang membangun dan membentuk suatu rumah tangga yaitu adanya tarbiyah. Adanya tarbiyah, pendidikan, mendidik, mengajar, mengasuh, membimbing baik itu jika suami kepada istri dan anak-anaknya mentarbiah mereka mentarbiah keluarga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar enggak ditinggalkan keluarga wahai orang-orang yang beriman lindungilah diri-diri kalian apakah cukup sampai situ individualis kaum muslimin orang-orang mukmin Allah lanjutkan wa ahlikum. Setelah lindungi diri kan lindungi juga siapa? Keluarga kalian. Dari apa? Nara. Dari neraka. Sehingga apa? Inilah bimbingan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin menegakkan al-usrah satu rumah tangga, maka mulailah dengan pernikahan yang melakukan hubungan yang tidak halal. Pacaran. Tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam. Walaupun diistilahkan dengan istilah yang syar'i sekarang ya, at-ta'aruf namanya. Ya. Bahasa Arab ini, wah Islami Masya Allah. At-ta'aruf, saling kenal satu dengan yang lain. Aktivis-aktivis Islam kata mereka. Aktivis pegiat dakwah wanita dan laki-laki. Akhirnya terjadi apa yang terjadi pada yang lainnya. Sama saja, pacaran-pacaran. Haram. Nggak halal. Ya. Nggak ada pacaran islami. Pernikahan. Nggak ada istilah pacaran islami dalam Al-Quran dan Sunnah, nggak ada. Adanya apa? Zawad wa nikah. Apa ada dalam kitab fikih kitab ta'aruf? Ya, ada adanya kitab nikah. Kitab nikah. Untuk membentuk hubungan antara suatu seorang wanita dan seorang laki dan seorang wanita untuk men, men, menjadi halal antara satu dengan yang lainnya tidak lain hanyalah apa? An-nikah. Ya. Dan jangan menyepelekan masalah pacaran. Terjerumus dalam kemaksiatan Naam dosa besar. Dan akan tercabut nikmat nikah dari orang-orang yang menjalankan hidup apa? Seperti ini. Kenapa? Sudah kenal nikmatnya apa yang harus didapatkan ketika nikah. Akhirnya apa? Lihatlah orang-orang sekarang yang terkenal-terkenal usia 40 tahun, 45 tahun, mungkin masih cantik, masih ganteng, tapi tidak ada keluarga. Nikmat enggak itu? Usia nanti 50 tahun, enggak punya keluarga. Tidak merasakan nikmatnya punya anak, nikmatnya mengurus anak, walaupun repot. Namun ada nikmat yang Allah berikan. Tidak merasakan nikmat keluarga. Jangan cabut nikmat ini dari kalian. Pemuda dan pemudi. pemuda pemudi muslim dan muslimah Jangan cabut nikmat Allah Untuk bisa merasakan nikmatnya menikah Dengan melakukan suatu yang haram yang seharusnya halal ketika nikah dihalalkan di luar nikah. Nah, rusak. Di satu negeri bingung orang tuanya. Rata-rata usia pemudi di sana pemudi ya 40 tahun belum nikah. Bingung orang tuanya. Akibat apa? Pergaulan bebas nggak merasa butuh untuk mengikat suatu ikatan karena kebutuhan biologis dan syahwatnya sudah ter tertunaikan. Ini ingin membentuk keluarga masuklah dalam bab nikah. Jangan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dicamkan ini bagi pemuda-pemudi muslim dan muslimah. Tidak ada bab yang lain nikah. Tidak mampu puasa. Belum saatnya puasa. Bimbingan untuk menjadi pemuda dan pemudi yang salih dan salihah. Yang kemudian tadi dikatakan dalam keluarga itu harus ada nafkah, ada kemungkinan dalamnya, dan itu di tangan laki-laki suami, ayah, dan yang terakhir yang membangun suatu rumah tangga adalah tarbiyah. Dan pembahasan kelima terkait dengan nizamul usrah dan yang pembahasan terakhir kita yaitu terkait dengan wadhaiful usrah, tugas-tugas yang dibebankan kepada rumah tangga baik dari unsur orang tua yang itu terpecah lagi menjadi ayah, ibu, suami, istri, dan juga hubungan ke bawah dengan anak. Nanti ada hubungan lagi dengan masyarakat. Wadhaiful usrah, tugas-tugas e, rumah tangga kepada masyarakat, rumah tangga kepada kerabat. Ini nanti pembahasan terkait dengan nizamul usrah. Sehingga ini perlu untuk diperhatikan. Perlu untuk diperhatikan. Ada wabaif, ada tugas-tugas. Tidak kemudian menikah ya sudah mendapatkan kenikmatan dalam pernikahan dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah. Lah, ada tugas-tugas yang lain yang harus dilaksanakan. Ada wabaif, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Sehingga dengan pemahaman ini insya Allah akan banyak permasalahan konflik rumah tangga, problematika kehidupan dalam berumah tangga akan selesai. Tahu ini tugas saya, ini tugas kamu. Ya. Sehingga apa? Ketika memahami akan bisa mudah untuk diperbaiki suatu perselisihan yang ada dalam rumah tangga. Nah, ketika memahami hak dan kewajiban antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Nah, jika paham masing-masing dengan hak dan kewajibannya, terlaksana dengan baik, maka akan damai tentram rumah tangga tersebut. Namun jika ada suatu hak dan suatu kewajiban yang tidak terlaksana, tidak ditunaikan, satu hak tidak ditunaikan atau banyak hak dan ada satu atau banyak hak eh, kewajiban tidak dilaksanakan, ini yang menjadi sebab terjadinya apa? perselisihan dan konflik dalam rumah tangga. Naam, jadi perselisihan dan konflik dalam rumah tangga. Sehingga perlu memahami apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban eh, yang harus dimiliki setiap unsur yang tergabung dalam kesatuan rumah tangga. Ini dan itu akan kita baca insya Allah dalam pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Dan di awal terkait dengan isi kitab, Asyih akan menjelaskan tentang eh, perkara dakwah dan juga kemudian terkait dengan hubungan aturan Islam dengan Al-Khalik yaitu hamba dengan Al-Khalik dan aturan Rabbani yaitu aturan-aturan yang datang dari Rabb Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah itu Asyik akan masuk dalam beberapa pembahasan terkait dengan tujuan-tujuan dari pernikahan dalam Islam kemudian siapa yang menjadi pembawa urusan dalam naam dalam keluarga dan juga tanggung jawab wanita dalam keluarga dan pembahasan tentang Islam tidak mendolimi wanita dan berbagai hal terkait dengan kehidupan suami istri dan kehidupan dalam rumah tangga insya Allah akan kita sebutkan akan disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini juga terkait dengan permasalahan atolak karena atolak juga terkait dengan permasalahan nikah yaitu bagaimana suatu rumah tangga melewati masa-masa untuk bis, akhirnya harus sampai keputusan tolak harus sampai keputusan tolak cerai itu bukan naam seperti berucap gampang begitu saja banyak konsekuensi yang harus dihadapi dan ada beberapa proses yang harus dijalani untuk bisa benar-benar sampai tahapan apa? Berpisah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang awalnya mereka ingin membangun hubungan yang langgang sampai akhir hayat masing-masing. Nah, insya Allah akan kita uh, baca dan